Tadi ada yang menitipkan tentang keadaan anak-anak sekarang masalah apa hura-huranya anak-anak di saat nonton apa bola dan sebagainya. Itu kan kesalahan pendidikan di negeri kita. Kalau sudah bola itu kan dibiayai dengan bermacam. Sementara kalau sudah orang main bola itu pasti meninggalkan sholat asar dan sebagainya. Artinya mengajari orang fasik. Kalau orang fasik berantem sudah wajar. Tapi hampir tidak ada pengajian lalu berantem itu hampir tidak ada. Mestinya pemerintah itu ngerti hal yang demikian itu. Lah kok yang disekal kadang-kadang masalah pengajian dilarang dan sebagainya. Konvoy takbir dilarang misalnya aneh ini. Akan tapi kadang orang berantem. Jadi mestinya itu yang harus perhatikan kasihan. Membiarkan mereka dengan akhlak yang semacam itu lihat dengan saudara berantem. Gimana kita mau berjuang? apalagi memang negeri kita ini negeri yang paling belum terbiasa dengan jiwa besar untuk kalah tuh mecahi kaca itu, itu. ajib ini aneh itu bangga itu sudah ajib aneh kasihan itu tugas kita semua kalau memang harus main bola jangan meninggalkan sholat asar jangan meninggalkan sholat asar kalau harus yang jelas Antar maghrib dengan isya kemarin sudah pada hilang gitu kayaknya. Kemarin jam berapa katanya? Hah? Jam 7 pas waktu sholat jamaah. Subhanallah ya. Cari kesenangan selain dari kesenangan yang menjadikan ada syubhat atau ada keharaman. Masih banyak kesenangan yang bisa kita buat. Makan yang enak, kumpul sama istri, sama anak dan sebagainya. Tapi kalau sampai meninggalkan sholat dan sebagainya. Allah. Itu yang main jam 7 itu berangkat mulai jam 3 ya kan asar dengan maghribnya pasti hilang innalillah umat mau jadi apa kayak begitu itu tugas siapa? tugas kita semuanya makanya sekarang latih main bola itu sendiri kayaknya bisa mengelatih untuk tidak sholat akhirnya sebab kalau anak kita jadi jago pemain bola mau tidak mau cara main bolanya kan begitu kan ikut aturan masalah, eh, mau tidak mau saat sekolahnya pun bisa jadi dosa nanti. Waduh, kepala sekolahnya masuk neraka ini. Ngeri karena ini memang tidak tidak perhatikan tentang syariat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin dibuat pagi hari jam 8 sampai jam 9 kalau bang ini sebagai aja supaya tidak ada yang meninggalkan waktu sholat subhanallah nah ini kalau dengan begitu berantem dan sebagainya bukan sesuatu yang aneh orang diajari fasik mabuk dan sebagainya berantem dan sebagainya tapi kita juga pengen ya. Orang itu senang. Senang itu bukan dilarang oleh Rasulullah. Nabi kalau senang itu diperkenankan, senang itu hati lego. Dan kesenangan punya maksud. Bagaimana kesenangan diwujudkan? Agar kita berhari raya, bersenang-senang itu agar tidak ada kebencian di dalam hati kita. Sehingga kadang namanya ilmu, ilmu rahmat, ilmu laduni, ilmu itu dia dikirim oleh Allah di saat hati kita lega, di saat kita bersenang-senang bertemu dengan saudara senang berhari raya itu kemuliaan Allah berikan tapi ini senang-senang main bola totalnya berantem gulet kampung ini kan kampung itu musuhan sana musuhan Masya Allah permusuhan nah ini yang harus perhatikan kepada semua para orang tua bimbing anak-anak kita punya hobi yang benar yang selamat urusan akidah mereka selamat urusan akhlak mereka banyak olahraga yang lainnya jangan sampai olahraga yang yang merusak sholat adalah kewajiban satu sholat yang ditinggalkan cukup masuk neraka jahanam kita berharap kita berdoa kalau melihat anak-anak kadang-kadang kita bersimpangan misalnya di mana itu simpangan ya Allah jam 4 sore ini jam 4 sore baru berbondong-bondong apa ah, jam jam jam 2 jam 2 sudah macet mau kemana ini mau main bola apa ya di mana di alun mana ya Allah semoga mereka bisa buat semuanya paling tidak sholat di lapangan lah kayaknya harus ada besok harus nyebar selebaran sholat di atas di lapangan bola biar mereka melakukan sholat ngeri kalau sudah orang biasa melakukan sholat kefasikan di dalam hatinya mudah melakukan dosa yang lainnya hati-hati kalau sudah orang mudah melakukan sholat yang namanya korupsi nyolong segala macam gampang karena dia sudah tidak takut kepada Allah jadi dia itu akan jujur kalau tidak ada orang karena Allah saja dibohongin apalagi bos. Kalau kontrolnya lepas diambil tuh. Orang tidak pernah takut kepada Allah Maka kita doakan pemain-pemain bola dan yang nonton yang hobi bola dan sebagainya semoga Allah berikan bimbingan petunjuk sehingga nanti hobinya jadi baca Al-Qur'an wah indah. Hobinya zikir, solawatan sudah. Goodbye dengan hal-hal yang tidak jelas. Selamat tinggal. Kita doain doa yang baik. Kita tidak menginginkan kejelekan untuk mereka. Kita doakan doa yang baik. Tapi tidak cukup doa, mulai dari diri sendiri. Waduh, ini yang repot Buya ini. Mulai dari diri sendiri, anak-anak kita. Kita bimbing mereka. Ya fanatik. Grup Cirebon, apa Cirebon apa apa Tegal, Bandung, Jogja. Satu negeri, bahkan sama-sama umat Islam kulit berantem innalillahi. Urusan bola. Insyaallah. Nah ini musibah akhlak kita ya kayak begitu tuh. SMP sama SMP aja berantem. Berantem.